Maka para ulama mengatakan saum terbagi kepada tiga. Orang saum ada tiga kelompok. Saumul khasa, saumul khasa bil khasa, saumul awam, saumul am. Saum ada tiga. Yang pertama saumul am, saumnya orang-orang awam. Ataupun saum keumuman banyak orang. Yaitu apa? Saum hanya menahan dari makan, minum, dan jima. Matanya tidak saum. Telinganya tidak saum. Tangannya tidak saum. Kakinya tidak saum. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bersabda dalam hadis Abu Hurairah, Kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina mudrikun la mahala. Al ainani zinahuma an nadruhu. Wal udunani zinahuma as-sam'u. Wal yadani zinahuma al mashu. Wal yad warijlani zinahuma al-mashyu wal qalbu yatakhayyal wa yusaddiquhu. Setiap anggota badan, anggota badan Bani Adam ada bentuk zinanya, ada bentuk dosa yang bisa didapatkan olehnya. Kedua mata dosanya adalah melihat sesuatu yang diharamkan. Kedua telinga adalah dosanya mendengar sesuatu yang diharamkan. Tangan meraba, kaki berjalan, hati berhayal. Maka kalau orang saum tapi matanya tidak saum, telinganya tidak saum, lisannya tidak saum, dia melihat apa yang diharamkan. Bahkan maaf ya, sekarang maaf, ibu-ibu kata orang kasih ngabuburit ningali TV. Ya, kita menunggu sore melihat TV. Nisa Ariyat, wanita yang telanjang dilihat oleh kita. Sesuatu yang haram, ucapan dusta, ucapan gibah. Bahkan kadang-kadang sambil ngobrol, maaf ya, sambil kita ngobrol menunggu waktu sore, kita berbicara orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah, falyakul khairan awliyasmu." Kita disuruh saum lidah kita dari yang haram, mata telinga. Maka kelompok yang pertama ini ditakutkan hanya dahaga saja. Tapi pahalanya kata orang Jawa Barat mah kosong molongpong. Tuhan itu. Artinya pahalanya tidak ada. Pahalanya kosong. Tidak ada. Hanya dahaga. Yang kedua, saumul khasah. Saum yang khusus. Yaitu orang yang saum dari makan, minum, jima, kedua matanya saum, kedua telinganya saum, kedua tangannya tak saum, anggota badannya saum. Maka ini lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Ia akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga dinamakan saumul khasat bil khasat. Saumnya orang yang khusus lebih khusus. Itu al insak an kulli iradatin wallah. Yang dimaksud di sini bahwasanya orang itu menghilangkan setiap keinginan yang tidak diinginkan dan tidak diridhoi oleh Allah Taala. Menjaga hatinya, saum hatinya dari ria, dari sumah, dari hasad, dari dengki. Maka inilah hakikat saum dan tujuan dari tarbiyah saum. La'allakum tahtadun. La'allakum tattaqun la'allakum tarsyudun. Ini tujuan dari saum tarbiyah. Bukan tarbiyah jasa dia saja, tetapi termasuk apa? Tarbiyatur ruhiyah, mentarbiyah hatinya. Li'anal hayata naw'an. Sebab hayat itu ada dua. Ada hayat jasa dia fakat, jadi hidup hak jasad saja, maka hewan-hewan pun sana. Maka orang yang hidup cuma badannya saja, kaum kalan'am, maka mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat ketimbang binatang. Adapun hayatul hakikiyah, adapun hidup yang hakiki, ada hayatul ruh, hayatul qalbi. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ighwasatul Afan, yaitu hidupnya hati. Dan Quran tidak akan jadi hidayah kecuali orang yang hidup hatinya. Orang yang mati hatinya tidak akan jadi hidayah Al-Quran ini. Sebab di dalam surat Yasin, ya, Quran ini adalah sebagai tazkirah, sebagai peringatan bagi yang hidup. Bukan hidup jasadnya, orang kafir juga sama jasadnya hidup. Tetapi yang dimaksud adalah hati. Maka sahur harus seperti ini. Harus seperti seperti ini. Ini adab saum. Yang kedua, taksirul ibadat. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Di antara adab saum adalah memperbanyak ibadah. Dan mencakup berbagai jenis ibadah. Kiraatul Quran. Qiyamul Laili. Wasodafah. Yang di dalamnya termasuk adalah baca Al-Quran. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril pada bulan Ramadan setiap malam dan murojaah Al-Quran. Jadi didatangi Jibril dan membacakan Al-Quran. Wakala Abdullah bin Abbas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, wa ajwadu ma yajidu fi Ramadan. Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasul akan bertambah dan lebih terlihat ketika di bulan apa? Ramadan. Bahkan dinyatakan bagaikan apa? Bagaikan angin berhembus. Ya, angin berhembus kan tidak terputus. Artinya apa? Bahwasanya kebaikan di bulan Ramadan tidak terputus. Membaca Al-Qur'an, memperbanyak kebaikan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hasanatu bi asyri amsalia dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tetapi kita kan berbeda. Kita mengumpulkan dana untuk sepuluh terakhir sawal, Poya poya poya, hura-hura. Bukan tanggal ketika Ramadan itu bagaimana kita bersedekah. Bagaimana kita beramal soleh, kita lain. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan wah banting tulang ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan harta demi 10 awal dari bulan Syawal. Lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dakhala ashrul awakhir min syahri Ramadan syadda mizarahu wa ahya laylatahu wa aiqadu ahlahu." Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk sepuluh terakhir dari bulan Ramadan, maka dia mengekang tali sarungnya. Ya, jauhi jima. Ya. Jauh dulu dengan istri. Kemudian menghidupkan malamnya. Kemudian membangunkan keluarganya. Nah, kalau kita lainnya. Hari ini kita semakin menancap gas kalau udah tanggal 20. Ya, cari harta, cari kesempatan, dagang, hari marema kata orang Sunda. Maka tancap gas hari itu. Bukan takorub kepada Allah Ta'ala. Maka ini adab di dalam bulan apa? Ramadan. Ya. Adab melakukan saum Ramadan. Yaitu apa? Memperbanyak kebaikan. Menjauhi perkara-perkara yang akan mengurangi pahala saum ataupun bahkan menghilangkannya. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam saum. Jadi sunnah-sunnah di dalam saum. Ada lima sunnah di antaranya yang gampang sesuai dengan fitrah, tapi masih banyak orang yang enggan. Ada lima sunnah di dalam saum dan itu sangat mudah. Sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sayang, masih banyak yang enggak. Apa lima sunnah ini? Empat sunnah ini bergandengan. Yang pertama, as-sahuru wa ta'khiruhu. Wal iftaru wa ta'jiluhu. Empat yang pertama. Yang pertama, sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Sesuai nggak dengan keinginan kita? Ya. Sahur sesuai. Mengakhirkan sahur juga sangat tepat. Biar kuat sahurnya. Yang ketiga, buka dan mempercepatnya. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah, orang Syiah itu berbeda dengan ahli sunnah. Kalau orang Syiah mereka melaksanakan sahur tengah malam. Tetapi kalau buka mereka mengakhirkannya. Mereka tidak buka kecuali setelah terbit bintang. Jadi sekitar jam 7 malam. Ya, sekitar jam 7 malam. Mana yang menunjukkan bahwasanya sahur mengakhirkan sahur adalah sunnah. Hadis-hadisnya sebagai berikut. Hadis Anas Imam Malik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fisahuri barokah. Sahurlah kamu, sebab di dalam sahur itu ada barokah. Jadi sahurlah kamu, sebab di dalam sahur itu ada barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah? Subutul khairi wa ziyadatuhu. Itu tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Itu yang dimaksud dengan barokah. Apa barokah di dalam sahur banyak? Pertama barokah mengikuti sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu baina siyamina wa baina siyami ahli kitabi aklatu sahur." Pembeda antara saum kita dengan saum Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi mereka tidak memperhatikan makan sahur. Sedangkan sunnah dalam syariat Islam makan sahur. Jadi mengikuti sunnah itu barokah yang paling besar. Yang kedua, barokahnya banyak. Pertama, barokah makan jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal barokah ma'al jamaah. Sesungguhnya barokah bersama apa? Jamaah. Kemudian di antara barokah di dalamnya kita memberi makan istri, memberi makan anak, bahkan kita memberi sodako kepada yang yang lain. Banyak barokah. Dan di antaranya menguatkan badan kita, menguatkan badan kita. Sebab tidak termasuk terpuji ketika orang mengatakan alhamdulillah saya kuat walaupun tidak sahur. Ya kuat tapi kamu tidak mengikuti sunnah. Tidak barokah. Walaupun dia mengatakan saya kuat yang tidak sahur. Kita betul badan kamu kuat tapi sayang kamu tidak mengikuti apa? Sunnah. Kemudian sunnahnya sahur ini diakhirkan. Ya tidak selayaknya sahur jam 1, sahur jam 12, atau sahur sebelum tidur. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Sebab di dalam hadis Anas dijelaskan sahur itu diakhirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Zaid bin Sabit, fasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila sholati. Faqala Anas, kam baina sahuri was sholati? Qala qadra 50 ayah. Zaid bin Sabit berkata, aku pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku salat. Maka Anas bertanya, berapa ukuran antara sholat dengan sahur? Seukuran membaca 50 ayat. Berapa menit? Kita membaca 50 ayat. Ya, seperempat jam Ya, paling lama seperempat jam. Tidak lama. Maka menunjukkan apa? Sunnah mengakhirkan apa? Sahur. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan apa? Sahur. Dan waktu sahur sampai datangnya waktu azan. Dan tidak ada halangan lima menit ataupun sepuluh menit yang dinamakan dengan waktu imsak. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajri ilalil intiha ini menurut para ulama lugo. Makanlah kamu dan minumlah kamu sampai waktu fajar. Jadi kalau belum yakin waktu fajar masih boleh kita apa? Makan sehingga datangnya waktu fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian terhalangi biadani bilalin, fa innahu yuadinu bilailin hatta yuadina ibnu umi maktub. Dinyatakan janganlah kalian terhalangi untuk makan dan minum dengan adannya Bilal. Sebab adan Bilal adan awal. Sehingga kamu mendengarnya mendengar adan Ibnu Umi Maktum. Kalau Ibnu Ibnu Ibnu Umi Maktum belum adan yaitu waktu fajar, maka kamu boleh makan. Jadi menunjukkan dua dalil ini. Pertama dalil dari Quran, yang kedua dalil dari sunnah bahwasanya waktu boleh makan sampai waktu adan, Sampai terbitnya apa? Fajar. as Itu fajar as Maka tidak ada larangan yang dinamakan 10 menit ataupun 5 menit yang dinamakan waktu imsak. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam al yaqinu la yuzalu Keraguan tidak boleh dikalahkan oleh apa? Oleh nah, apa? Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Nah, ini dua sunnah. Sunnah yang ketiga dan keempat al-iktoru wa ta'jilu. Iktor, buka dan mempercepat buka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nas ma'ajalul bi khairin ma'ajalul fitro. Senantiasa manusia kaum muslimin akan berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat bukanya. Jadi selama mereka mempercepat apa? Bukanya. Faqad kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida akbala min hahuna wa adbaro ini an min hahuna faqad aftara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila telah datang malam dari sini dan siang telah pergi dari sini maka telah boleh saum. Apa telah boleh buka bagi yang saum. Jadi tidak boleh kita menangguhkannya. Atau ia mengatakan, wah saya masih kuat nih. Nggak akan sekarang ah, saya apa? Buka. Sunnahnya adalah untuk mempercepat buka. Adabnya adalah untuk mempercepat apa? Buka. Ini sunnah di dalam apa? Saum. Kemudian yang kelima, sunnah yaitu makan atau buka dengan rutob, kurma atau air. Yang dimaksud dengan rutob, ya, susah menggambarkannya adalah kurma yang baru kuning, tapi belum apa, belum matang sekali. Yang masih ditangkainya, kurma ataupun air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaktiru ala rotobatin qabla an yusalliya fa in lam fa in lam takun rutubat ala tamrin fa in lam takun hashasawatin min ma'in keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum salat dengan rutab kalau tidak ada dengan kurma kalau tidak ada maka dengan air dan sunnah ganjil makan kurmanya ya, tiga dan sejenisnya. Dan ini sesuai dengan penelitian dokter, di mana apa ya kondisi perut seharian tidak bergerak atau tidak diisi maka tidak boleh dengan sesuatu yang mengagetkan kondisi apa perut. Sedangkan air, sedangkan kurma memiliki cairan yang bisa melenturkan maidah kita, lambung kita, perut kita. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan agama ini dari berbagai sisi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Yang keenam, doa. Yang keenam adalah berdoa ketika mau buka. Dan doa yang sahih sanadnya berbunyi Dahabah dhama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Adapun doa Allahumma lakasumtu wa ala rizki abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin maka wallahu alam hadisnya tidak sahih. Jadi Allahumma lakasumtu hadisnya tidak sahih dan yang hadisnya sahih adalah doa dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ini apa e, sunnah jadi di sini disebutkan ada berapa ada enam ya sunnah bagi orang yang melakukan apa saum ya. selanjutnya yang dibolehkan bagi orang yang saum. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Yang pertama, al-mubasyarah atau al-qublah awil mubasyarah dunal jima. Ai eh, ma'a al-imra'ah, ma zaujah. Yang pertama, bercumbu dengan istri ataupun mencium istri selain jima. Boleh. Bisyar liman lahu kudrah lihid di syahwatihi dengan syarat bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Adapun orang yang syahwatnya kuat, apabila mencium istrinya langsung ya, melakukan apa yang dilarang, maka tidak boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashshiruni wa huwa shaimun." Walakin amlakukum bi irbi. Oleh irbi. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumku dan bercumbu denganku dan ia sedang saum. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menahan syahwatnya. Maka kalau kita masih muda dan tidak mampu menahan, jangan melakukan. Sebab akan menjerumus kepada apa? Apa yang dilarang yang membatalkan saum dan menyebabkan apa? Wajib untuk mengkodok dan wajib membayar kafar. Dan dinyatakan dalam hadis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukabiluni wa yubashiruni wa Boleh. Jadi tidak membatalkan saum. Jadi tidak membatalkan apa? Saum. Yang kedua, asywa Wal madmadatu wal intishak. Juga dibolehkan poin-poin sebagai berikut. Asiwak sikat gigi. Kalau di kita ya. Yaitu menggunakan siwak. Siwak itu pohon yang khusus untuk apa? Membersihkan gigi. Itu dinamakan siwak. Kemudian berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Ini dibolehkan. Mana dalil yang membolehkannya? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amar amartum bisiwakin inda kuli wudu'in." Yang kedua, inda kuli salatin akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang tadi dikeluarkan oleh selain Bukhari dan Muslim. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap ia mau sholat. Maka hadis ini umum. Baik ketika saum ataupun di luar apa? Saum. Menunjukkan sunnahnya. Dan hadis yang kedua, kalau tidak memberatkan kepada umatku, tentulah aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudhu. Dan ini pun umum. Baik sedang saum ataupun tidak dalam keadaan apa? Saum. Adapun kaul Imam Syafi'i rahimahullahu taala di mana beliau berkata tidak boleh siwak atau gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Di mana beliau berdalil dengan hadis luhukul fami saimi atyabu min hilmis. Bau mulut orang yang saum lebih baik, lebih abdol ketimbang minyak kasturi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beristimbat bahwasanya golibnya bau mulut adalah ba'da zawal. Artinya setelah tergelincirnya apa? Matahari. Maka tidak boleh dihilangkan sebab ada ganjarannya. Tetapi wallah alam hadis ini tidak tidak bertentangan dan tidak menjadi dalil untuk tidak bolehnya apa? Siwak. Sebab kalimat siwak, perintah siwak diperintahkan dalam setiap sholat. Dan ini umum sebelum tergelincir ataupun setelah apa? Tergelincir. Adapun tentang dalilnya bolehnya mengisap air ke hidung dengan syarat tidak masuk ke tenggorokan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tolkien ibnu Ali, baligu fil intisyaki illa antakuna so ima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengisap air ke hidung kecuali sedang saum. Artinya kalau sedang saum jangan terlalu semangat tetapi tetap disyariatkan. Jadi siwak boleh mengisap air ke hidung apa? Boleh. Lalu mana dalil yang menunjukkan bolehnya berkumur-kumur? Ada hadis umum yang dihasankan oleh sebagian para ulama, faida tawabata madmih? Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Maka perintah ini umum, baik sedang saum ataupun bukan dalam keadaan apa? Saum. Maka itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Walaupun memakai pasta gigi. Dengan syarat tidak ditelan tapi. Selama kita itu berada di mulut itu tidak termasuk. Kemudian di antara yang diperbolehkan an yaduk ta'am yaitu mencicipi makanan lil hajat wa khasatan lil mar'ah dan terutama bagi para ibu yang di dapur. Ya, mencicipi rasa makanan. Selama tidak ditelan. Ya, kalau ditelan udah sepakat itu adalah membatalkan sum. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anhu qala la ba'sa an yadqa al khala aw syai'a malam yadkhul khalqahu wa huwa saimun. Tidak mengapa untuk mencicipi cuka ataupun sesuatu yang lain sebelum masuk apa selama tidak masuk ke tenggorokan. Sedangkan ia sedang saum. Tetapi tentunya kita tidak melakukan kecuali biqadril hajah, kecuali dengan seukuran apa? kebutuhan kita. Jadi diperbolehkan. Apa? Tidak membatalkan saum, yaitu mencicipi makanan. Kemudian yang diperbolehkan adalah al-iktisal, mandi. Kata-kata mandi di sini kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan mandi adalah yang kita mengguyur kepala kita. Membasahi kepala kita. Jadi diperbolehkan bagi kita mandi dengan membasahi kepala kita. Walaupun kita dalam keadaan saum. Hadisnya diriwayatkan yang berbunyi Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli ثم يغتسل ويصوم Keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang junub, lalu datang waktu subuh. Maka dia belum mandi, lalu dia mandi setelah subuh, lalu dia saum. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi junub kapan? Mandi junub setelah waktu subuh. Maka dia mandi, kemudian apa? Kemudian saum. Artinya tetap dia apa? Saum menunjukkan mandi tidak membatalkan apa? Saum. Ya, adapun mandi kemudian kita menelan air ya lain itu. Bukan mandinya yang membatalkan saum, tetapi apa? Menelan airnya. Dan ini apa? Diperbolehkan. Jadi diperbolehkan untuk apa? Untuk mandi di siang Ramadan. Kemudian yang diperbolehkan wallahu alam adalah al hukmah fi ghairi mughadiyah suntik selain infus. Jadi suntikan selain ganti makanan. Ya, kalau kita disuntik tetapi bukan untuk mengganti makanan, bukan infus, maka tidak membatalkan saum. Ya, seperti kita sakit lalu kita disuntik, maka tidak membatalkan saum. Adapun apabila suntikan itu dalam bentuk pengganti makanan, yang dinamakan mugodiyah ataupun yang dinamakan apa impus menurut kita maka itu adalah membatalkan saum. Adapun suntikan biasa maka tidak membatalkan saum. Nah, ini hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Jadi hal yang dibolehkan bagi orang yang saum. Yang selanjutnya mubtilatus saum yang membatalkan saum. Kita sekarang bahas yang membatalkan saum. Ihatu iman rahimakumullah. Yang membatalkan saum kita bagi kepada dua. Jadi yang membatalkan saum terbagi kepada dua. Yang pertama, yang telah ijma para ulama bahwa itu membatalkan saum. Jadi bahwasanya itu adalah membatalkan saum. Yang kedua, terjadi perbedaan di kalangan para ulama apakah membatalkan saum atau tidak. Yang pertama, yang ijma, yaitu al-jima, al-aqlu, wasyurbu, wal-haidu, wan-nifasu. Yang telah ijma para ulama ada lima. Lima pertama ini ijma, sepakat. Makan, minum, jima, head, nifas. Bahwa ini membatalkan saum. Yang dimaksud makan, minum, jima dengan sengaja. Maka itu membatalkan saum. Dan saya kira tidak perlu penyebutan dalil sebab ini perkara yang jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya apa? Jelas. Wa qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan, minum, jima. Sekarang ada masalah. Man akala nasian atau syariba nasian. Bagaimana kalau orang makan minum karena lupa? Jadi dia lupa ya, makan atau minum. Maka barang siapa yang makan ataupun minum karena lupa la saya alaihi maka tidak mengapa baginya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya fa akala aw falyutimma saumahu fa innahu at'amahullah Barang siapa yang lupa lalu dia makan ataupun minum maka sempurnakanlah saum saumnya sebab itu rizki dari Allah rizki at'amahullah Allah taala yang memberikan makannya ya, kalau kita tiba-tiba lupa makan, minum, lalu ingat, berhenti dan teruskan saumnya. Sebab itu rizki dari Allah. Wa fi riwayatin la alaih. Tidak ada kodok baginya. Jadi tidak ada kodok baginya. Tidak ada sama sekali. Maka masalah man nasiyah. Bagaimana kalau berjima karena lupa? Orang berjima lupa mungkin ya terjadinya sangat tidak mungkin gitu ya. Ataupun terjadinya sangat jarang. Tetapi mungkin enggak? Mungkin. Bagaimana mungkin? Bapak bangun tidur, ibu bangun tidur, lupa. Hari ini sahur langsung setar. Mungkin saja apa melakukan itu. Lalu bagaimana kalau lupa? Apakah ada kafarah baginya? Apakah ada kode baginya? Allah alam tidak ada kode baginya. Dan tidak ada kaparoh baginya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Sebab dikiaskan kepada hadis yang tadi. Kemudian juga rufi al-qolan. Diangkat kewajiban bagi yang nisyah. Bagi yang yang lupa. Jadi bagi yang lupa. Adapun yang sengaja jima, maka ia wajib bayar kafarah. Jadi kalau ia jima sengaja, maka wajib bayar kafarah. Apa bayar kafarahnya? Bayar dendanya, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, saum berturut-turut dua bulan. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 miskin. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu qala ma ahlakaka qala waqa'tu fi imra'ati Qala hal tasati antuk ti raqabah? Qala la. Ma ini syai. Hal tasati ini tasuma syahrain ini la. Qala it'am sittina miskinan. Ma ini syai aidan. Diceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku celaka nih. Celaka. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Aku terpleset kepada istriku katanya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisakah kamu merdekakan hamba? Tidak punya uang kata dia. Apakah mampu saum berturut-turut dua bulan? Jangan satu, jangankan dua bulan, satu bulan pun aku tergoda dengan istriku. Kata. Jadi jangankan dua bulan, satu bulan pun tidak mampu. Kata. Bagaimana kalau kamu memberi makan kepada 60 miskin tidak punya uang juga? <laughs> Maka Nabi itu pergi, lalu membawa satu keranjang miktal min tamrin tasaddaq ala man minkum maka sedekahkan kurma ini kepada orang yang termiskin di negaramu di tempatmu dia ketawa tidak ada yang paling miskin kecuali aku kata <laughs> jadi sahabat itu ya tidak ada yang paling miskin kecuali aku maka Rasul itu ter, apa tersenyum sampai kelihatan gigi taring ya apa ketawa ya Rasulullah SAW udah salah kemudian ini Pas diberikan rukhsah, ya tidak bisa ya. Ketika diberikan sodako kepada yang lain, aku yang paling miskin kata dia. Lalu kata Nabi SAW kalau begitu bersodakolah kepada keluarga dan istrinya. Nah, iwatu iman rahimakumullah ini nasnya. Jadi yang sengaja dapat denda. Nah, tapi para ulama juga berbicara bagaimana apakah istrinya juga wajib bayar atau cukup suaminya. Nah, sekarang kalau terjadi jima di siang Ramadan, apakah yang bayar denda itu suaminya ataupun dengan istrinya? Maka ada dua perkara. Mukroh atau tawaathu. Yang pertama istrinya dipaksa. Kalau istrinya mukroh terpaksa, tidak ada apa-apa. Buahnya begini, kalau tidak mau kamu cerai. Atau kalau tidak mau kamu bunuh. Bisa aja kan suami memaksa istrinya untuk jima di siang Ramadan diancam akan dibunuh. Maka dia terpaksa mau. Ya maka tidak ada apa-apa baginya. Yang bayar adalah suaminya. Tetapi intawaatku, bagaimana kalau membantu istrinya Atau bahkan istrinya yang pertama merayu. Ngajak gimana nih? Apakah dia juga denda? Bayar denda? Maka ihwatu iman rahimakumullah para ulama ikhtilaf di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kewajibannya suami saja. Yang kedua ada yang mengatakan bayar. Allah alam memang di dalam hadis itu kan yang disuruh bayar cuma laki-lakinya dan istrinya tidak ada nas disuruh gitu. Maka sebagian para ulama mengatakan dalam nas hadis ini seolah-olah istrinya tidak wajib kan tadi yang diperintahkan cuma suaminya kan. Tetapi pendapat yang rojoh Allah alam apabila istrinya mengajaknya ataupun istrinya adalah yang membantunya maka baginya juga ada kafarah. Kenapa alasannya? Sebab di dalam hadis itu ketika istrinya tidak disebutkan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab biqadil haja, biqadri soal. Artinya menjawab seukuran pertanyaan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan istrinya? Sebab dimungkinkan imam istrinya dipaksa ataupun ikutan. Karena belum jelas tentang kondisi istrinya, maka Nabi tidak menjawab tentang masalah istrinya. Dan beliau menjawab tentang suaminya. Adapun tentang dalil umum, maka dalil umum ada. Itu hadis yang bunyinya anisa'u anisa'u syaqaiku rijal. Bahwa hukum yang kena kepada laki-laki adalah kena kepada apa? Perempuan. Kemudian bagaimana kalau jimanya diulangi? Jadi kalau jimanya diulangi, Tak Ta'adudul jima. Apakah kafarahnya juga diulangi? Jimanya diulangi. Ini para ulama membahas. Ini ada dua bentuk. Kalau jimanya dalam satu hari itu, ya pagi-paginya jima, siangnya jima lagi. Apakah kafarahnya dua kali? Atau cukup satu kali? Wallahu alam kalau satu hari kaparohnya satu kali. Tetapi kalau lain hari umpamanya hari ini jima, besoknya jima lagi. Maka wallahu alam kaparohnya dua kali. Sebab dia melanggar dua kali. Jadi kaparohnya dua. Jadi dendanya harus dua kali. Kaparohnya harus dua kali. Kemudian tentang kaparoh ini, tartib. Dalam arti tartib tidak boleh tahir, tiba-tiba kita milih yang mudah. Tidak. Tetapi harus memilih. Nah, apa bukan memilih, apa tartib. Kemudian Saul tidak boleh dipisahkan. Maka harus tartib dengan dua bulan berturut-turut. Sehingga jumhur ulama mengatakan tidak boleh melakukan saum kafarah pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik tidak boleh melakukan apa denda kafarah pada bulan Zulhijjah. Sebab tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh apa? Saum. Maka lakukanlah saum di lain bulan itu. Kemudian memberi makan kepada fakir miskin juga harus 60 orang yang berbeda. Berdasarkan nasnya. Sitina miskina. Ini ya, tidak boleh 30 dibagi apa dijadikan dua dobel, Tiga. Tapi 60 orang yang berbeda. Sebab di situ dikatakan nasnya sitina miskina. 60 miskin. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Ini tentang kafarah. Nah, kemudian ada masalah, artinya masalah yang perlu kita jawab. Bagaimana kalau orang sakit tapi mampu jima? Kebetulan istrinya baru selesai dari haid. Bolehkah dia berjima hari itu? Ya, dia tidak saum, sakit perutnya. Tetapi indahu kudroh lil jima. Tapi dia kalau jima mampu. Dan ingin lagi. Kebetulan istrinya baru selesai dari headnya, baru bersih. Ya. Bolehkah ia melakukan jima? Para ulama mengatakan al aula at tarku takriman wa ta'ziman li Ramadan. Jumhur ulama mengatakan ahsannya lebih baik dia tidak melakukannya sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Tetapi jika melakukan tidak ada kafaroh baginya tidak berdosa ya kalau melakukan, hanya lebih baik. Atau dalam bentuk yang kedua, orang pulang dari bepergian dan dia tidak sahur. Pas ke rumah seperti tadi dia dapati istrinya telah selesai dari haid. Bolehkah dia berjima? Jadi telah pulang. Seperti tadi jawabannya, para ulama mengatakan asalnya dia untuk saum dan menahan sisa seharinya untuk menyanjung apa? Itu adalah bulan Ramadan. ini yang berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah jima di siang Ramadan. Ya. Kemudian head dan nifas maka telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang saum dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan head maka dia maksiat dan berdosa dan saumnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa? Empat atau lima perkara yang di situ ijma membatalkan saum. Jadi sejak dulu. Yang keenam, al hukna bil mugobiyah yaitu suntik dengan menggunakan infus pengganti makanan di pengganti makanan. Maka ini membatalkan apa? Saum. Jadi enam perkara ini ijma para ulama. Yang ada perbedaan kita akan sebutkan. Yang pertama nuzulul mani. Keluar air mani. Keluar air mani. Keluar air mani di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama bisa babil istilah. Keluar mani karena mimpi. Apakah batal saumnya? Dinukil kesepakatan para ulama tidak membatalkan saum. Sebab ini mah mudtor. Jadi kalau orang mimpi di siang Ramadan lalu keluar air mani, maka ini ijma tidak membatalkan saum. Sedangkan yang kedua, keluar ma ini disebabkan al mubasharah awil kublah au bisababil fahisyah al-fahisha. bagaimana kalau keluar mani karena kita mencium istri kita ataupun bercumbu dengan istri kita ataupun melakukan dosa besar yaitu dalam bahasa kita onani sengaja dikeluarkan apakah batal saumnya atau tidak Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hajar menukil ijma bahwa itu membatalkan saum. Hanya saja riwayat dari Ibnu Hazm dan sebagian para ulama mengatakan tidak batal. Tetapi sebagian para ulama menukil ijma bahwa kalau kita keluar mani karena melakukan yang tadi itu membatalkan saum. Kemudian jumhur yang dinukil ijma, ijma oleh Imam Ibnu Qudamah dan oleh Imam Nawawi hadis yang tadi. Malam yada qaula zuri wal awal amila bih falaisa lillah hajah bin an yada ta'amahu wa syarabahu. Kemudian kesimpulannya tidak boleh kita apa melakukan perkara-perkara yang memungkinkan akan membatalkan saum dan akan mengurangi kesempurnaan apa saum ya. dan wallahu alam ya ini apa jumhur ya, seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah yang menukil ijma walaupun ijma ini sebagian para ulama mengatakan tidak kuat artinya dikatakan semuanya ijma para ulama, maka ya, yang aula, yang lebih apa kita berhati-hati bahwa itu adalah membatalkan saum. Bahwa itu adalah membatalkan saum agar kita tidak apa? tidak menggampangkan sesuatu ataupun lalai dari perkara-perkara seperti seperti ini, dari perkara-perkara seperti seperti ini.